Fikhul Asma'il Husna. Walillahil Asma'ul Husna fad'uuhu biha. Doanya para nabi alaihi wassalatu wassalam kebanyakan menggunakan nama ini. Ini mengandung rahasia yang sangat agung kalau kita pelajari dengan seksama. Kenapa para nabi kalau berdoa selalu dengan Rabbi menggunakan nama nama Allah Ar-Rabb ini atau Rabbana misalnya Rabb kami wahai Rabb Penjelasan kami, wahai Rabbku. nama-nama Allah Padahal yang kita tahu mulia. nama Allah yang ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون Misalnya dalam surat Simaklah Al-An'am ayat kajian 1, fikih "Salati Asmaul wa Husna nusuki wa mahyaya di wa setiap mamati Kamis pagi lillahi pukul rabbil 5.30 alamin." waktu Indonesia Barat bersama Al-Ustaz Abdullah Taslim MA Hafirahullah Ta'ala.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 Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan menjadikannya untuk tetap <clears throat> eksis mendakwakan atau menyebarkan dakwah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kita kembali dimudahkan untuk melanjutkan kajian kita <clears throat> membahas tentang pemahaman terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah, maha agung dan maha mulia. Ya ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, setelah pada pertemuan terakhir pada pekan lalu telah kita bicarakan <clears throat> mengenai telah kita bahas mengenai <clears throat> nama Allah Subhanahu wa taala yang agung yaitu Ar-Rabb Nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rabb <clears throat> yang memiliki arti rububiyah dengan penjelasan ringkas pada pertemuan yang lalu. Bagaimana pada pertemuan yang lalu juga saya sudah isyaratkan bahwa di awal pembahasan kita tentang nama-nama dan sifat Allah yang akan kami jadikan sebagai contoh bagaimana memahaminya, kemudian memahami kandungannya, dan mengambil faedah dari mengimani nama-nama yang agung tersebut karena ini jelas merupakan ilmu yang paling mulia, maka tentunya faedah terbesar pun juga akan didapatkan oleh orang-orang yang benar-benar mengimaninya, memahaminya dengan baik. Faedah terbesar dalam hal menyempurnakan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada pertemuan yang lalu saya sudah menjelaskan tentang uh, keterangan dari para ulama Ibnu Qayyim dan yang lainnya tentang nama Allah Subhanahu wa taala yang merupakan rujukan atau tempat kembali semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang lainnya itu tiga tiga nama yang utama yang maha agung yaitu pertama Allah ya lafzul jalalah Allah kemudian nama Ar-Rabb dan yang terakhir Ar-Rahman nama Ar-Rahman pada pertemuan yang lalu saya sudah jelaskan tentang masalah Ar-Rabb maka sekarang saya akan menjelaskan tentang makna kandungan dari nama Allah Subhanahu wa taala yaitu Allah. Ya seharusnya nama Allah ini saya dahulukan pada pembahasan yang lalu cuma karena pada pertemuan yang lalu saya belum siap menghimpun materi tentang ini, maka uh, saya jadikan pembahasan saat ini tentang nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini yang yang mana karena nama Allah inilah yang paling sering disebutkan untuk nama Allah Subhanahu wa taala paling banyak disebutkan dalam Al-Qur'an sampai disebut-sebut oleh para ulama lebih dari <clears throat> apa ini e, disebutkan dalam Al-Qur'an lebih dari 2200 kali. Dan tidak ada nama Allah yang lain yang sebanyak ini penyebutannya dalam Al-Qur'an. Bahkan kita ketahui semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang lain itu bisa dijadikan sifat untuk nama ini. Tapi tidak sebaliknya nama ini tidak bisa dijadikan sebagai sifat untuk nama-nama yang lain. Misalnya orang mengatakan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Wahhab adalah termasuk nama-nama Allah. Tapi tidak dikatakan sebaliknya. Misalnya Allah adalah termasuk namanya Ar-Rahman. Karena keagungan nama ini. Nama Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, uh, pendapat yang terkuat ya mengenai makna sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Ismullahil A'zam. Kita pernah mendengar istilah nama Allah yang paling agung, nama Allah yang paling mulia, yang idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila a'dha ya. Jika Allah di seseorang berdoa kepada Allah dengan menyebut nama tersebut, maka Allah akan mengabulkannya. Dan jika seseorang meminta kepada Allah dengan nama menyebut nama itu, maka akan diberikan permintaannya. Itu disebutkan dalam beberapa hadis yang sahih. Pendapat yang yang yang paling kuat atau pendapat yang <clears throat> lebih dekat kepada kebenaran dalam hal ini insya Allah adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya nama Allah yang paling agung itu adalah lafzul jalalah Allah ya, nama Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja seputar permasalahan ini banyak kita dapati kurafat-kurafat, berita-berita yang tidak bersumber dari dalil seperti dari kalangan orang-orang tasawuf yang mengatakan mereka lah yang paling mengetahui nama Allah yang paling agung ini, mereka lah yang mendapatkan ilham dan mimpi. Ini semua cerita bohong. Tidak benar. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan nama ini disebutkan dalam lafad beberapa lafad doa yang disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih yang cuma yang tidak mungkin kita akan ketahui dari ayat-ayat Al-Qur'an selain dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau nama-nama Allah yang lain saja tidak akan mungkin kita bisa ketahui. Kecuali dari firmannya. Apalagi nama Allah yang paling agung. Yang kemudian mereka mengatakan ada yang dapat lewat mimpi, ada dapatnya lewat bertapa dan seterusnya. Ini semua adalah kebohongan, kurofat, apalagi ada yang me, me, apa ini mengatakannya melalui hadis-hadis yang palsu, riwayat-riwayat yang tidak benar penisbatannya kepada para sahabat. Ini semua adalah kebohongan, kebohongan semata-mata. Iya. Jadi misalnya dalam hadis Sahih riwayat Imam Ahmad Abu Daud dan An-Nasai <coughs> dan yang lain-lain dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yaitu eh, kisah tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendengar salah seorang sahabat yang berdoa. Ini ma'ruf kalau kita lihat beberapa doa ini disebutkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al Albani rahimahullah taala dalam kitabnya Sifat Salat Nabi di uh, pembahasan masalah doa-doa yang disebutkan dibaca setelah bacaan tasyahud ya sebelum salam. Ya. Di antaranya di situ disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan apa mendengar salah seorang sahabat yang berdoa, Allahumma ini as'aluka bi anna lakal hamdu La ilaha illa anta wahdaka la syarika lak. Al-Mannan, ya badi as-samawati wal ard. Ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. ini as'aluka al-jannata wa bika minan nar. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Laqad sa'al laqad sa'alta Allah bi ismihil a'zam bismihil a'zam alladhi idza du'iya ajab wa idza su'ila bihi a'dha alladhi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'dha sungguh kamu telah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan namanya yang paling agung yang paling mulia yang kalau dia diminta dengannya maka dia akan memberikan permintaan itu dan kalau seseorang berdoa dengan nama itu maka dia akan mengabulkannya ini ini hadis sahih. <clears throat> hadis sahih yang e, menggambarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama yang paling agung. Dan ini tidak ada muskilah atau tidak ada e, permasalahan sama sekali karena para ulama menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu nama-namanya tafadhul ya, ada yang lebih utama dibandingkan yang lain ada yang lebih utama dibandingkan yang lain sebagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak mengherankan kalau firman Allah kayak Al-Quran, ada sebagian ayat atau surat yang lebih utama dibandingkan dengan surat yang lain. Meskipun semuanya adalah firman Allah, tapi jelas dalam masalah kandungan isinya, tidak mungkin misalnya disamakan antara uh, surat yang menjelaskan tentang nama-nama Allah seperti uh, surat Al-Ikhlas, ayat kursi misalnya ya, tidak akan mungkin disamakan kandungannya dengan surat yang menjelaskan tentang Abu Lahab misalnya surat Al-Lahab atau tentang Fir'aun misalnya ayat tentang Fir'aun dan seterusnya <clears throat> itu yang menjadikan uh, apa ini uh, satu surat atau satu ayat lebih utama dibandingkan ayat yang lainnya dari segi dari segi kandungannya meskipun semua adalah firman Allah Subhanahu wa taala semua adalah sifatnya <clears throat> nah jadi ini contoh dari hadis yang menyebutkan tentang nama Allah yang paling agung dalam hadis yang lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad <clears throat> uh, mirip ya ini kisahnya, cuma ini dari Buraidah radhiyallahu anhu dia mengatakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah mendengar seseorang yang berdoa, "Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Ya Allah, sungguhnya aku meminta kepadamu dengan aku bersaksi bahwasanya engkau adalah Allah yang tidak ada sembahan kecuali engkau yang maha tunggal, yang maha sempurna dan bergantung kepadanya semua makhluknya yang tidak beranak dan tidak pula diperanakan dan tidak ada satu makhluk pun yang setara dengannya atau denganmu. Ketika mendengarkan doa ini atau pembukaan doa ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laqad sa'alallah bismihil bismihil a'zam alladhi Ida su'ila bihi a'ta wa idza du'ila bihi ajab. Sungguh dia telah meminta kepada Allah dengan namanya yang paling agung yang jika seseorang meminta dengannya maka akan diberikan permintaannya dan jika seorang berdoa kepada Allah dengan menyebut nama itu akan dikabulkan dikabulkan doanya. Nah inilah beberapa uh, dua di antara hadis dan beberapa hadis yang lain yang semakna dengan ini yang semakna dengan ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam <clears throat> juga menyebutkan juga menyebutkan hal tersebut misalnya dalam hadis lain dari Abu Umamah ya, riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Ismullahil A'zam Ladi idha du'ya bihi ajab fi falasi suwarin minal Quran nama Allah yang paling agung yang kalau seseorang berdoa kepada Allah dengan menyebut nama tersebut it, uh, maka akan dikabulkan ini nama ini terdapat dalam tiga surat dalam Al-Qur'an yaitu fil Baqarah wa Ali Imran wa Toha surat Al-Baqarah Ali Imran dan surat Toha yang jelas ini contoh di antara hadis-hadis yang menyebutkan nama ini. Nah, pendapat yang uh, lebih dekat kepada kebenaran <clears throat> dalam apa ini yang menyebutkan apakah nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung? Jadi ada sekitar berapa pendapat ya eh, sampai Imam Syaukani mengatakan ada sekitar 40 pendapat dalam masalah ini. Tentu saja banyak di antara pendapat tersebut yang tidak bersumber dengan dalil seperti yang saya katakan tadi banyak yang cuma di berdasarkan apa ini hadis-hadis yang palsu, riwayat-riwayat dari sahabat yang tidak benar ya, karena tidak bisa dipertanggungjawabkan uh, apa ini eh, sumber-sumber uh, periwayatan tersebut <clears throat> ada yang tidak ada asalnya dan seterusnya. Uh, pendapat yang <clears throat> paling dekat kebenaran di antara semua pendapat ini adalah tiga dan satu di antaranya yang lebih kuat insya Allah yaitu yang mengatakan bahwasanya yang mengatakan bahwasanya nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung dan paling mulia yang jika seseorang meminta kepadanya dengan menyebut nama tersebut akan diberikan diperkenaan diperkenankan permohonannya dan jika dia berdoa kepada Allah dengan menyebut nama tersebut maka akan dikabulkan <clears throat> yaitu nama tersebut adalah Allah lafzul jalalah Allah Subhanahu wa taala ini disebutkan di antaranya oleh Imam Abu Abdullah Ibnu Mandah dalam kitabnya kitab tauhid. Beliau mengatakan, semoga Allah merahmatinya. <clears throat> ketika dia apa ini memilih setelah dia me me menguatkan pendapat yang mengatakan atau dia memilih bahwa nama Allah yang paling agung adalah Allah, nama Allah. Fasmuhullah ma'rifatu dzatihi. Mana Allah azza wa jalla khalqahu ayyatasamma bihi ahadun min khalqihi. أو يدعى باسمه إلى من إله من دونه جعله أول الإيمان وعمود الإسلام وكلمة الحق والإخلاص ومخالفة الأضداد والإشراك فيه يحتجز, يحتجز القاتل من القتل وبه تفتح الفرائض وتنعقد الإيمان ويستعاذ من الشيطان وباسمه يفتتح ويختم الأشياء tabarakasmuhu wa la ilaha ghairuh. Maka nama Allah subhanahu wa ta'ala, namanya Allah adalah ma'rifatu zatihi, mengenal zat Allah. Karena nama ini mencakup semua makna dari asma'ul husna yang lainnya, nama-nama Allah yang maha indah yang lainnya. Allah melarang seorang pun dari makhluknya untuk memakai nama ini. Atau diseru dengan nama ini sembahan selainnya. Allah menjadikan nama ini sebagai awal keimanan ya karena dalam kalimat tauhid la ilaha illallah juga memakai nama ini. Tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah memakai nama nama Allah. Amudul Islam sebagai tiang penopang Islam. Kalimatul hak, kalimat yang benar, kalimat ikhlas. Menyelisihi sembahan-sembahan dan tandingan-tandingan. Penyekutuan-penyekutuan kepada Allah. Yang dengan nama ini, apa ini <clears throat> seseorang yang mengucapkannya akan terpelihara untuk ditumpahkan darahnya. Dengan nama inilah di, dibuka faraid kewajiban-kewajiban dalam Islam dan terikatlah keimanannya ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan nama ini. Dan dengan nama ini seseorang berlindung dari syaitan bahkan dengan nama ini segala sesuatu dibuka dan ditutup. Jadi kita kalau kita membuka sesuatu kita ketahui dalam kebaikan kita mengucapkan bismillah. Kalau kita tutupnya kita mengucapkan alhamdulillah, maka ditutup dan dibuka dengan dengan nama ini segala sesuatu, maka maha suci nama Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada sembahan selainnya. Nah, inilah uh, <laughs> pendapat yang mengatakan dan inilah pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran insya Allah bahwasanya nama Allah subhanahu wa ta'ala yang paling agung yang memiliki banyak keistimewaan tadi adalah lafdul jalalah Allah, nama Allah Subhanahu wa taala. Ya ada pendapat lain yang juga dekat kepada kebenaran ya seperti keterangan Imam Ibnu Qayyim misalnya yang beliau cenderung untuk memilih pendapat yang kuat tentang nama Allah yang paling agung itu adalah lafaz Al-Hayyu Al-Qayyum ya. al hayyu al Qayyum yang maha hidup dan maha tegak, maha berdiri sendiri dan menegakkan makhluknya. Ada juga yang mengatakan pendapat yang ketiga dan tiga pendapat inilah yang uh, lebih sesuai dengan dalil dibandingkan pendapat yang lain. Pendapat yang ketiga yang mengatakan bahwasanya uh, yang dimaksud dengan nama yang Allah yang paling agung di sini bukanlah nama tertentu, satu nama, tapi dia itu jenis. Jadi karena nama-nama Allah itu kalau kita bahas kaidah tentang nama-nama Allah itu ada nama-nama Allah yang kandungan sifatnya itu tertentu ada yang mengandung satu sifat atau dua sifat <clears throat> atau yang jelas eh, apa ini kandungannya tertentu. Tapi ada juga nama-nama Allah yang bersifat umum seperti yang sudah kita bahas kemarin. Nama Allah ya, Ar-Rabb sama Ar-Rahman. <clears throat> ya, ini mengandung <clears throat> apa ini mengandung luas eh, kandungan sifatnya. Mengandung pengertian sifat-sifat yang luas. Demikian pula nama Allah As-Samad ya. As-Samad yang maha sempurna sifat-sifatnya yang bergantung kepadanya semua makhluknya. Demikian pula nama Al-Hayyul Al-Qayyum. Jadi pendapat yang ketiga ini menyebutkan bahwasanya nama Allah yang agung itu bukan cuma satu saja. Yang jelas ya, yang jelas. Bagaimanapun perbedaan dalam pendapat dalam masalah ini dan kuat dalilnya, yang terbaik adalah bagi kita apa? Kalau kita ingin berdoa dan doa kita, insya Allah kemungkinan akan dikabulkan, eh, peluangnya untuk dikabulkannya besar permintaan kita peluang untuk dipenuhi oleh Allah besar adalah kita hafal nama ini, kita hafal doa ini, iya kan? Dengan menghafal doa ini selesai karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertama jelas-jelas memuji uh, jadi pembukaan nih, pembukaan doa ya sebelum kita ucapkan permintaan kita kita baca doa ini jelas memuji pembukaan doa ini yang diucapkan oleh dua orang sahabat tadi. <clears throat> jadi kita hafal uh, apa ini pembukaan doa ini Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka anta Allah la ilaha illa antal ahadu samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini ringkas. Atau yang kedua tadi Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak al-mannan ya bari as-samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Inni as'aluka al-jannata wa a'udzubika minan nar. Ya, ini juga lafaz yang yang ringkas ya. Ya Allah sesungguhnya aku meminta kepadamu bahwasanya engkaulah yang memiliki segala pujian, tidak ada sembahan selainmu, semata-mata dan tidak ada sekutu bagimu. Al-Mannan yang maha memberi anugerah, yang maha menciptakan langit-langit dan bumi, yang maha memiliki kemuliaan dan keagungan. Ya Hayu Ya Qayyum yang maha hidup dan maha berdiri sendiri lagi menegakkan makhluknya. Sesungguhnya aku meminta kepadamu surga dan berlindung dari neraka. Jadi, subhanallah ini merupakan petunjuk yang agung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita hafal doa ini. Sekian banyak permintaan kita, apalagi yang berhubungan dengan agama kita, akhirat kita yang kita ingin Allah mengabulkannya. Minta hidayah, minta istiqomah dalam keimanan, apalagi saat ini kita butuhkan. Maka mengapa apa ini lafaz doa yang agung ini tidak berusaha untuk kita hafal? Padahal peluangnya untuk dikabulkannya sangat besar. Apalagi kita tambah dengan lafaz yang lain yang eh, di situ uh, dipuji oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti dalam hadis yang sahih tentang doanya apa ini uh, Nabi Yunus ya ini uh, apa ini uh, apa ini doanya Nabi Yunus dalam hadis yang sahih yang juga dipuji oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ketika dia berdoa kepada Allah dia dikabulkan doa tersebut La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu zalimin tidak ada sembahan selainmu maha suci engkau sungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim kita ucapkan ini, kemudian kita ucapkan permintaan kita kepada Allah, permintaan untuk kebaikan agama kita, kesempurnaan iman kita, istiqomah di atas sunnah, apalagi di akhir zaman yang penuh dengan fitnah, maka kita berharap dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Kita baca di saat-saat yang dikabulkannya doa di antara azan dan iqamat, sepertiga malam yang terakhir, kita baca ketika kita sedang safar misalnya, atau kita baca dalam keadaan apa saja, waktu di kendaraan kita berzikir, kalau kita ingin ganti zikir dengan yang lain kita beristighfar, minta ampun kepada Allah. Kalau kita lebih sempat lagi kita baca doa ini kemudian kita ungkapkan permintaan kita maka subhanallah ini adalah hal yang <laughs> apa ini akan menambah keutamaan kita dan akan menguatkan kedudukan kita nantinya dan perlu kita ketahui saya sudah berkali-kali apa ini mungkin saya sudah pernah isyaratkan dalam pengajian bahwa doa itu memiliki keagungan yang sangat tinggi dalam Islam Bahkan ulama ahlu sunnah mengatakan doa itu merupakan jima'ul khair. Penghimpun segala kebaikan. Penghimpun segala kebaikan. Ini yang kita lalaikan. Bentuk penghambaan diri. Termasuk di antara bentuk penghambaan diri yang paling utama yang dinampakkan seorang hamba kepada Allah adalah dengan berdoa. Karena dengan berdoa itu seorang hamba akan menundukkan diri, merendahkan diri, menundukkan dirinya di hadapan Allah, menunjukkan bahwa dia butuh dan tergantung kepada nya dan Allah subhanahu wa ta'ala akan semakin meninggikan kedudukan seorang hamba jika dia semakin merendahkan diri di hadapannya. Oleh karena itulah yang namanya meminta, itu para ulama memakruhkannya kalau dilakukan kepada makhluk. Sampai pun dalam hal-hal yang mampu dilakukan oleh makhluk. Jelas kalau meminta kepada makhluk dalam sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh makhluk, meminta keselamatan misalnya, ini syirik, perbuatan syirik tapi meminta kepada makhluk yang mampu dilakukan oleh mereka dan terlalu apa sering-sering ya melakukannya ini makruh kata para ulama karena meminta itu ada ada unsur menundukkan diri makanya para sahabat-sahabat yang mulia kita tahu dalam hadisnya Sauban ya radhiyallahu taala anhu beberapa sahabat itu pernah membaiat Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih untuk tidak meminta sesuatu apapun kepada makhluk tapi kita ketahui di antara mereka ada yang terjatuh tali kekang kendaraannya mereka tidak meminta tapi mereka mengambilnya sendiri. Ini untuk menjaga agar mereka tidak menampakkan kebutuhan atau ketundukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang ini jelas merupakan perbuatan yang hanya mampu dilakukan oleh orang-orang yang sempurna imannya. Cuma saya ingin sampaikan tadi bahwa meminta kepada Allah itu merupakan kemuliaan makhluk. Salah seorang ulama tabi'in yang bernama Mutarif ibn Abdullah ibn Syikhir pernah mengatakan, Tadakartul khair." aku pernah mengingat-ingat tentang kebaikan. Apa kunci kebaikan tersebut? Maka beliau mengatakan faidal khair kasir. Maka ternyata kebaikan itu banyak. Ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji, ada sedekah, ada semua banyak kebaikan. Dan beliau ingin mencari kunci kebaikan ini agar aku bisa memiliki semua itu apa. Maka beliau mengatakan faidal al khair kulluhu biyadillah. Maka ternyata kebaikan itu semua ada di tangan Allah. Dialah yang memilikinya dan dialah yang maha mampu untuk memberi taufik kepada hati manusia agar bisa menginginkan dan melaksanakan kebaikan tersebut. Kata beliau, faizan jima'ul khair ad-du'a. Kalau memang kebaikan itu semua ada di tangan Allah, dan cuma dia yang mampu berikan kepada manusia, berarti penghimpun segala kebaikan itu adalah berdoa, memohon kepadanya. Memohon kepadanya itulah penghimpun segala kebaikan. Karena kita memohon kepada zat yang memiliki kebaikan tersebut. Wal khairu kullu fi yadi, kata Rasulullah SAW dalam doa beliau. Kebaikan itu semuanya ada di tanganmu ya Allah. Maka meminta kebaikan yang kepada zat yang memiliki, yang maha memilikinya, inilah kunci daripada atau penghimpun daripada semua kebaikan-kebaikan tersebut. Oleh karena itu, doa seperti ini hendaknya berusaha untuk kita menghafalnya. Doa yang terbaik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam daripada kita menyibukkan diri dengan doa-doa yang tidak bersumber dari petunjuk beliau, yang kita khawatir juga nanti melanggar adab-adab yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Yang kita khawatir juga nanti doa tersebut mungkin ada yang melampaui batas sehingga dengan itu di, dihalangi untuk dikabulkan. Maka doa yang seperti ini apalagi disebutkan mengandung nama Allah yang paling agung ini pantas untuk kita berikan perhatian kita hafal untuk sering kita ucapkan dalam pembukaan doa kita sebelum kita mengungkapkan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi uh, kita kembali kepada pembahasan uh, kaum muslimin rahimakumullah para pendengar uh, radio Roja hafizakumullah. <clears throat> Alhamdulillah kita kembali kepada pembahasan tentang nama Allah yang nama Allah ini juga uh, mirip atau hampir sama maknanya dengan nama Allah yang agung lainnya yaitu Al-Ilah. Jadi Al-Ilah ini termasuk nama Allah Subhanahu wa taala. Maka menamakan misalnya anak dengan Abdul Ilah ini juga adalah satu hal yang baik ya, satu hal yang baik. Kemudian <clears throat> Allah Subhanahu wa taala sendiri lafzul jalalah Allah nama Allah ini diambil dari kata-kata al-ilah ini. Al-ilah artinya ma'bud yang disembah. Yang disembah. Jadi dari kata-kata alihaya alahu artinya meng, apa ini menundukkan diri atau menyembah atau beribadah sama dengan makna dari kata-kata abadaya budu ya. Ma'bud yang disembah atau ma'luh yang diilahkan, yang di yang dijadikan tempat untuk beribadah dan menyerahkan penghambaan diri kepadanya. Nama Allah Subhanahu wa taala yang agung ini yang paling baik dalam menyebutkan tafsirnya adalah penafsiran dari seorang sahabat yang mulia yang dinukil oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya yaitu sahabat yang mulia anak pamannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma yang pernah didoakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk diberikan pemahaman dalam dalam agama dan uh, tafsir Al-Qur'an yang yang benar. <clears throat> dalam keterangan yang dibawakan oleh Ibnu Jarir ini Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan tentang nama makna daripada nama Allah ini Beliau mengatakan Allah dzul uluhiyati wal ubudiyati ala khalqihi ajma'in. Allah Subhanahu wa taala adalah dzul uluhiyah yang memiliki sifat uluhiyah dan ubudiyah atas semua makhluknya. Atas semua makhluknya. Ini penafsiran yang sangat baik karena menghimpun dua perkara. Menafsirkannya sekaligus dari dua segi. Pertama, kata-katanya zul uluhiyah ini sesuai dengan kandungan dari nama Allah yang secara bahasa berarti zul uluhiyah yang memiliki hak peribadatan, hak untuk diilahkan, untuk dijadikan sebagai sembah oleh semua makhluknya. Makanya dalam Al-Quran Surat Zuhruf ayat 84 Allah berfirman, "Huwallazi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilah." Dialah yang dijadikan sembahan di langit dan dijadikan sembahan di bumi. Yani dijadikan sembahan oleh semua apa ini makhluk yang ada di langit dan di bumi, baik suka ataupun tidak suka. Semua tunduk kepadanya, tunduk kepada ketentuannya. Sehingga semua yang ada di alam semesta ini mengikuti aturannya, mengikuti ketentuan yang ditetapkannya bagi alam dan beserta isinya. Maka inilah siapa ini penafsiran yang terbaik. Jadi yang pertama sifat dul uluhiyah memiliki uluhiyah ini <clears throat> apa ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang pantas memiliki sifat ini sifat yang sangat agung yang dengan sifat ini Allah Subhanahu wa taala pantas untuk dijadikan sebagai ilah sembahan semata-mata dan tidak ada sekutu baginya karena dialah yang memiliki semua sifat-sifat kesempurnaan, semua sifat-sifat keindahan, semua sifat-sifat kemuliaan, dialah yang memiliki rahmat yang merahmati seluruh makhluknya, dialah yang menciptakan alam semesta beserta isinya, mengatur dengan sebaik baik pengaturan dan semua sifat-sifat yang mulia yang yang lainnya yang dengan ini Allah Subhanahu wa taala pantas atau dialah yang semata-mata berhak untuk dijadikan sebagai sembahan dan tidak ada sekutu, tidak ada sekutu baginya. Kemudian Zul Ubudiyah memiliki hak untuk penghambaan diri dari makhluknya. Ini sifat yang berhubungan dengan kewajiban makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu ubudiyah. Menghambakan diri kepadanya. Menghambakan diri kepadanya. Inilah uh, uh, <laughs> penafsiran yang mengharuskan seorang hamba yang mengetahui sifat Allah Subhanahu wa taala yang demikian sempurna, yang maha baik, yang maha luas rahmatnya, maka hendaknya dengan itu mereka berusaha untuk benar-benar menampakkan atau mewujudkan penghambaan diri kepadanya lahir dan batin. Lahir dan batin karena dialah yang melimpahkan semua rahmat dan kebaikan kepada kepada hambanya. Nah oleh karena itu mengimani nama Allah Subhanahu wa taala yang agung ini memang apa ini akan menunjukkan atau <clears throat> melahirkan atau memberikan pengaruh positif kepada seorang hamba untuk semakin tunduk dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan semakin dia merasakan kebesarannya dalam dirinya untuk dia semakin taat beribadah kepadanya. Maka oleh karena itulah uh, ini nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung ya tentu saja memiliki banyak keutamaan seperti yang saya isyaratkan tadi paling banyak disebut dalam Al-Qur'an dibandingkan dengan nama-nama yang lainnya <clears throat> bahwasanya kemudian <clears throat> eh, bahkan bukan cuma dalam Al-Qur'an paling banyak zikir-zikir ya zikir-zikir yang disyariatkan dalam agama Islam itu paling banyak berhubungan dengan nama apa? Nama Allah Subhanahu wa taala. Orang mengucapkan Allahu Akbar, ada lagi nama Allah subhanallah ada lagi nama Allah, mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan la wa la quwata illa billah, bismillah, mengucapkan uh, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Banyak jadi semua zikir-zikir ya. Uh, <clears throat> atau mayoritas zikir-zikir yang disyariatkan dalam dalam agama ini itu semuanya dengan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil dan kebanyakan zikir-zikir tersebut. Di samping itu juga nama ini yang saya katakan tadi, uh, dialah nama yang nama-nama yang lain digandengkan kepadanya untuk sebagai sifat, tapi tidak sebaliknya. Demikian pula jika nama ini dipanggil, maka tidak hilang alif lamnya. Kalau nama-nama lain kita sebutkan, misalnya Al-Hayyu, kita panggil Ya Hayyu Ya Qayyum tanpa alif lam. Adapun nama Allah, maka tetap disebutkan dengan alif lam. Ya Allah, maka ini termasuk keutamaan dan keistimewaan secara bahasa. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan ada sekitar Eh, sepuluh keistimewaan secara lafaz dari nama yang agung ini baru secara lafaznya belum keistimewaan dalam segi maknanya beliau menjelaskan hal ini dalam keterangan yang sangat <clears throat> indah sekali beliau mengatakan <clears throat> wa amma khasa'isuhul ma'nawiyah adapun keistimewaan dari nama ini secara makna secara kandungan Faqad qala fiha a'lamul khalqi bihi sallallahu alaihi wasallam maka sebagaimana yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hambanya yang paling mengetahui tentang sifat-sifatnya la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik ya Allah aku tidak bisa menghitung pujian bagimu karena engkau adalah sebagaimana yang engkau puji bagi dirimu sendiri kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala wa kaifa tuhsa khasaisu ismin musammahu kul, kullu kamalin alal itlaq wa kullu madhin wa kullu hamdin wa kullu sana'in wa kullu majrin wa kullu jalalin wa jamal kata beliau maka bagaimana mungkin kita akan bisa membatasi keistimewaan keindahan-keindahan nama yang oh, apa ini yang zat yang dinamakannya adalah semua kesempurnaan secara mutlak yaitu Allah Subhanahu wa taala. Semua kesempurnaan secara mutlak, semua pujian, semua sanjungan, semua keagungan, semua kebesaran dan kemuliaan, semua ketinggian dan keindahan, semua kebaikan, semua <clears throat> eh, apa ini rahmat, semua karunia dan semua pemberian adalah darinya. Fama zukir hadzal ismu fi qalilin illa kasarahu dan tidaklah nama Allah ini. Ya, nama Allah disebutkan dalam jumlah yang kecil kecuali Allah akan memperbanyak jumlah itu. Wala inda khaufin illa azalahu. Tidaklah nama ini disebut ketika seorang itu dalam keadaan takut kecuali Allah akan menghilangkan ketakutannya. Wala inda karbin illa kasyafahu. Tidaklah disebut ketika seseorang itu sedang susah kecuali Allah akan menghilangkan kesusahannya. Wala inda hammin wa illa farrajahu. Dan tidak juga ketika dalam keadaan gundah dan gelisah kecuali Allah akan melapangkan hati orang itu. Wala inda illa wasta'ahu. Tidak juga dalam keadaan sempit kecuali Allah akan melapangkannya. Wala ta'allaqa bihi dha'ifun illa afadahu al Dan tidaklah orang yang lemah bergantung dengannya kecuali Allah akan memberikan faedah kekuatan tambahan baginya. Wala illa analahul izzah. Dan tidak orang yang hina ketika dia bergantung dengan nama ini kecuali Allah akan memberikan kemuliaan baginya wala fakirin illa asarahu ghaniyan. Tidak juga orang miskin kecuali Allah akan jadikan dia sebagai orang yang cukup. Wala mustauhishin illa anasahu. Tidak juga orang yang takut dengan sendirinya, kesendiriannya kecuali Allah Subhanahu wa taala akan akan menyertainya. Wala maglubin illa ayyadahu wa nasarahu. Tidak juga orang yang terkalahkan kecuali Allah akan menguatkan dan menolongnya. Wala mutarrin illa kasyafa darrahu dan juga tidak orang yang sedang dalam bahaya kecuali Allah akan menghilangkan bahayanya dan uh, huwal fahuwal ismul ladzi tukshafu bihil kurubat inilah nama yang dengannya akan dihilangkan berbagai macam kesulitan kesulitan wa turstanzalu bihil barakat wa da'wat yang dengannya akan uh, disebut nama ini akan menurunkan berkah dan doa-doa yang baik wa tuqalu bihil asarat dan akan dihilangkan berbagai macam kesulitan-kesulitan wa tustarfa'u bihi sayyi'at akan dihilangkan berbagai macam keburukan-burukan wa tustajlabu bihi alhasanat dan akan mendatangkan berbagai macam kebaikan. Maka ini adalah nama yang agung ya, nama yang sangat mulia yang oleh karena itu mengenal nama ini, mengetahui kandungannya, mengetahui konsekuensi keimanan dengannya merupakan perkara yang sangat agung dan sangat tinggi dalam dalam Islam. Oleh karena itu wajarlah kalau kemudian nama ini uh, dikatakan oleh sebagian dari para ulama sebagai nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung yang semua makna-makna daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah lainnya kembali kepada nama ini maka nama ini mengandung secara garis besar semua makna daripada atau arti daripada Asmaul Husna yang lainnya sedangkan Asmaul Husna yang lainnya adalah memerinci daripada keagungan dari kandungan nama nama yang agung ini maka ini eh, yang bisa kami bawakan dalam kajian kali ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas nama agung Allah yang lainnya yaitu Ar-Rahman yang menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kajian kita pada kesempatan uh, pagi hari ini bermanfaat dan menambah keimanan kita, menambah ketakwaan kita, menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kepada kita untuk mencapai kebaikan-kebaikan dalam agamanya untuk mencapai eh, hal-hal uh, yang menyempurnakan penghambaan diri kita dan ketundukan kita kepadanya. Maka demikian saya cukupkan ada waktu untuk tanya jawab. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, terima kasih kami ucapkan jazakallah khair untuk Ustaz yang telah menyampaikan materi dari pembahasan keagungan asma Allah yang disampaikan. Eh, Semoga bermanfaat untuk kita semua dan saudaraku seiman. Selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab untuk beberapa menit ke depan dan kita buka untuk penanya melalui telepon di 0218236543 dan sudah ada masuk Bapak Ahmad di Petukangan. Silakan Pak. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dikecilkan radio monitornya Pak, silakan. Ya. Nah. Uh, Pak Kiai, selamat pagi Pak Kiai. Silakan Bapak. Ya halo silakan Pak. Pak Kiai, selamat pagi. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak dengan Ustadz Abdullah Taslim langsung. Ustadz Abdullah Taslim, uh, saya ingin menanyakan kepada Pak Ustadz Eh, baru-baru uh, ini istri saya mengalami dihipnotis melalui telepon. Yeah. Iya. Uh, istri saya seorang yang taat di dalam melaksanakan ibadah. Yeah. Sebelum berangkat, dia mau berangkat keluar kota. Di bandara di telepon sebelum melaksanakan perjalanan malamnya sudah tahajud, ya. sudah melakukan permohonan-permohonan doa-doa keselamatan, doa perlindungan hmm. sepanjang jalan dia berzikir. Ya. Tetapi bisa dipengaruhi oleh hipnotis tersebut hmm. sampai uh, simpanannya hasil jerih payah bekerjanya bertahun-tahun itu dikuras habis. Ya seolah-olah kok doa itu tidak mempan, dia dikabul oleh Allah. Hmm. Apa sebabnya Pak Ustadz? Mohon penjelasan penjelasan. Nah. Terima kasih. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad. Silakan Ustaz untuk menjawab pertanyaan dari Pak Ahmad ini. Ya, alhamdulillah. Ini pertanyaan yang sangat menarik sekali dari Bapak tadi. Ya, pertama ya saya mendoakan semoga Bapak dan sekeluarga senantiasa mendapatkan kebaikan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dilindungi dalam kebaikan-kebaikan agamanya dan semoga senantiasa dijadikan istiqomah di atas keimanan. Ya, uh, pertanyaan tadi, pertama uh, saya bersyukur ya, masya Allah dalam kondisi yang saat ini, apalagi di kota besar masih ada orang-orang yang istiqomah dalam ibadah seperti istri bapak dan juga insya Allah saya menyangka demikian uh, anggota keluarga bapak yang lainnya. Uh, pertama saya bersyukur sekali. Kemudian yang kedua, kenyataan yang dialami oleh beliau yang ini merupakan musibah yang semoga Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan yang lebih baik darinya. Ini adalah kenyataan yang tidak yang sama sekali tidak menjadikan kita ragu terhadap doa dan pertolongan dari Allah. Karena yang namanya ujian atau musibah itu bisa menimpa siapa saja. Jangankan istri bapak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah kena sihir dan terpengaruh beliau dengan sihir tersebut. Siapa yang lebih takwa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi SAW pernah disihir oleh orang Yahudi sehingga dia terpengaruh dan disebutkan dalam hadis yang sahih tentang kisah tersebut. Cuma kemudian setelah itu dia berlindung kepada Allah hilang pengaruh sihir tadi. Ini bukan menunjukkan berarti imannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau doanya kepada Allah tidak dikabulkan tidak. Sebagai ujian bagi hambanya. Ujian bagi hambanya yang dengan ini Allah inginkan kebaikan kepada hamba tersebut. Karena disinilah kita mengetahui agungnya orang yang beriman, orang yang bertaat takwa kepada Allah dengan itu Allah ingin hapuskan dosa-dosanya dengan sebab ujian tadi. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min musibatin tusibul muslima illa kaffarallahu biha anhu hatta syaukatin yushakuha" dalam hadis yang sahih. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang muslim kecuali Allah akan menghapuskan dosa-dosanya dengan musibah itu sampai pun duri yang menusuknya. Jadi Allah ingin menghilangkan atau ingin memuliakan hamba tadi dengan dia ditimpa musibah dalam bentuk apa saja apalagi musibah tersebut cuma adalah masalah dunia tidak berhubungan dengan agamanya, dengan tujuan untuk semakin meninggikan kedudukan hamba tersebut dengan dihapuskan dosanya atau nanti itu menjadi pahala kebaikan bagi baginya yang nanti akan diganti dengan kebaikan ya karena kebeliman orang tadi. Itu adalah satu kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan bagi hambanya. Kemudian yang berikutnya, musibah tadi bagaimanapun besarnya itu dalam masalah dunia. Alhamdulillah. Dan inilah yang Allah inginkan. Musibah itu akan menimpa siapa saja sesuai dengan ketentuan Allah. Tidak berarti dengan beriman, bertakwa kepada Allah hilang musibah tidak. Orang kafir maupun orang beriman semua kena ketentuan Allah. Tidak ada yang luput daripadanya. Orang yang sore maupun orang yang buruk. Cuma orang yang beriman punya satu kelebihan. Yang Allah isyaratkan dalam Al-Quran ketika menghibur orang, para sahabat. وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Janganlah kalian merasa lemah ketika mengejar musuh-musuh kalian. Kalau kalian merasakan penderitaan ketika berperang, maka mereka orang-orang kafir juga merasakan penderitaan yang sama sebagaimana yang kalian rasakan. Tapi kalian punya satu keistimewaan wahai orang yang beriman, wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian mengharapkan pahala balasan di sisi Allah yang mereka tidak harapkan. Inilah bedanya orang yang beriman. Ketika musibah dia mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan keutamaan darinya. Jadi ini merupakan satu kesyukuran. Bersyukurlah kepada Allah karena musibah yang menimpa kita dialihkan dalam masalah dunia kita bukan masalah agama kita. Rasulullah SAW sampai berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, "Wala taj'al musibatana fi dinina." Ya Allah, janganlah Engkau jadikan musibah yang menimpa kami dalam agama kami. Kehilangan uang, kehilangan harta, ini merupakan musibah. Kita berharap dengan itu Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Tapi bagaimanapun ini tidak bisa, tidak ada bandingannya dibandingkan dengan kehilangan iman. Rusaknya iman kita yang akan kita rasakan akibat buruknya di dunia terlebih-lebih di akhirat nanti. Maka ini yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun juga kita ingatkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita zikir-zikir doa-doa perlindungan untuk menghindari segala sesuatu yang buruk termasuk sihir, hipnotis dan yang lainnya contohnya seperti zikir pagi dan sore silakan mungkin Bapak juga sudah mengetahui dan istri sudah mengetahui uh, baca tentang eh, hadis-hadis uh, apa kitab-kitab atau buku-buku terjemahan yang memuat tentang hadis-hadis yang sahih tentang zikir yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita baca untuk perlindungan pagi dan sore sebelum tidur dan yang lainnya ini sangat bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyempurnakan balasan dari bapak dan keluarga atas musibah yang menimpanya dan diganti dengan yang lebih baik daripada yang hilang tersebut insya Allah. Nah, terima kasih jawaban Ustaz Jazakallah. Semoga bermanfaat untuk Pak Ahad. Selanjutnya kami angkat pertanyaan yang kedua. Ada Pak Yunus di Depok. Silakan Pak Yunus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi silakan. Ini eh, saya pernah apa diajarkan apa dengan membaca ayat kursi dalam berdoa tapi setelah semenjelang tahajud itu ada dari orang yang tinggi besar pakai serban kayak jubah putih Waktu itu malam Jumat, tapi sudah lama juga. Itu dalam kondisi mimpi? Waktu menjelang mau, kemudian saya bangun sekitar jam jam duaan lah gitu terus bangun kemudian langsung sholat tapi sebelumnya itu mimpinya itu mimpi, oh, ada mimpi. diajarkan diajarkan baca ayat kursi begitu. Taip. Jadi ya, pertanyaan ya, Bapak, hmm. itu bagaimana itu saya tapi Taip, timbangan syariatnya Pak ya. Ya, terima kasih. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz jelasan dari mimpi dari Pak uh, Yunus tadi? Nah. Ya, dalam sebuah hadis yang saya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW pernah mengatakan, Inna fil umami muhaddasun, wa iyakun fi ummati fa umaru radhiyallahu ta'ala anhu. Umat-umat yang terdahulu, ada orang-orang yang mereka itu diberi ilham selain dari nabinya. Selain dari nabi, Allah berikan ilham kepada orang-orang yang soleh di antara mereka Adapun di umatku ini tidak ada. Seandainya ada di umatku, maka orangnya adalah Umar ibn Khattab. Uh, eh, hadis yang mulia ini, mungkin banyak hadis yang lainnya, bahkan ayat Al-Quran, menunjukkan bahwasanya agama Islam itu sempurna ajarannya. Subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku telah sempurnakan agamamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Aku telah cukupkan nikmatku atasmu. Wa raditu lakumul islam Adinan Dan aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Salman Al-Farisi dalam hadis riwayat Imam Muslim pernah ditanya oleh orang ahli kitab, orang kafir. Pada alamakum nabiyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah. Betulkah nabi kalian telah mengajarkan segala sesuatu sampai ada buang air besar? Beliau mengatakan ajal, iya. Ini semua menunjukkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang namanya kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tentang bacaan doa, zikir yang telah diajarkan dalam Islam sehingga tidak kita butuh ilham atau mimpi ajaran yang lain selain dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengenai apa yang dialami oleh bapak ini, yang semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menjaga beliau dan melimpahkan rahmat dan kebaikannya kepada beliau. Uh, ini adalah kenyataan yang uh, <clears throat> mimpi yang hendaknya jangan dijadikan sebagai sandaran. Dapat. Tentang ayat kursi, alhamdulillah cukup bagi kita keutamaan yang diterangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dia adalah uh, ayat yang paling agung dalam Al-Quran, ayat kursi. Karena berisi tentang nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya. Nama-nama dan sifat-sifat kemuliaan dan kesempurnaan baginya. Cukup dengan hadis Nabi SAW tersebut. Tapi adapun kemudian ayat ini dibaca pada waktu tertentu, pada waktu ini sekian jumlahnya atau caranya begini dan seterusnya ini tidak perlu diamalkan. Karena alhamdulillah dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat banyak bimbingan yang cukup yang jelas hadis beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dijamin kebenarannya karena sahih bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan jelas-jelas diridhoi oleh Allah karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mayam tiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha tidak berbicara dari hawa nafsunya tidak lain wahyu e, ucapan beliau adalah wahyu yang diwahyukan Allah kepada beliau dan saya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda wallahi ma kharaja minni illa haq demi Allah tidaklah keluar dariku satu ucapan kecuali kecuali yang bersumber dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yang seperti ini mimpi diabaikan, tidak perlu diamalkan. Kita cukup dengan keutamaan ayat kursi, cara berdoa, berzikir yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu yang dijamin diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, terima kasih jawaban Ustaz. Jazakallah khairan. Untuk selanjutnya kita angkat dari penelpon yang ketiga sudah ada Pak Abu Harun di Jakarta Timur. Silakan Bapak. Assalamualaikum. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama Allah, nama yang mulia Ustaz untuk berzikir di luar sholat kita menyebut hanya nama Allah saja boleh atau tidak atau orang yang memang dia uzur tidak punya kemampuan tapi dia hanya bisa menyebut Allah Allah Allah tanpa ada tidak, ya hanya eh, menyendiri Allah Allah begitu pak ya ya, ya terima kasih nah terima kasih pak nah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silakan ulang pertanyaannya dulu ya uh, eh, bagaimanakah hukum uh, ap apabila kita berzikir menyebut Allah Allah saja hal ini e, bagaimana hukumnya dan bagi yang sudah uzur e, sepuh begitu apakah ada uzur dengan hanya menyebutkan nama Allah saja karena lebih ringan begitu silakan Ustaz ya sudah kita ketahui zikir itu zikir itu adalah ibadah bahkan termasuk ibadah yang khusus yang tidak boleh kita uh, rubah lafaznya atau ganti uh, apa ini kalimat-kalimatnya Ibnu Taimiyah dan para ulama yang lainnya menyebutkan tidak ada satu zikir pun dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang cuma menyebutkan nama Allah, Allah, Allah tanpa digandingkan dengan kalimat yang lain. Maka kalau kita ingin zikir yang benar ya sebutlah dengan nama Allah yang lain. Jadi tidak kita sebut cuma dengan nama Allah saja karena ini tidak dicontohkan dalam sunnah juga tidak dalam perbuatannya para sahabat. Jadi subhanallah, Allah Akbar saya pikir itu ringan bagi orang yang sudah udur bisa dituntun atau pelan-pelan dia mengucapkan ya Allahu Akbar Subhanallah la haula Taala quwata illa billah astagfirullah itu zikir yang jelas-jelas disebutkan dalam hadis yang sahih dan inilah yang dijamin mendapatkan pahala keutamaan adapun dengan sekedar menyebutkan nama saja tanpa ada yang lainnya maka ini yang tidak dicontohkan dalam hadis-hadis yang sahih juga tidak oleh perbuatannya para sahabat ya. Nah, terima kasih jawabannya dan ini merupakan jawaban juga untuk Pak Iman di Bekasi dan Bu Nur di Tangerang yang bertanya hal yang sama. Berikutnya Ustadz, kita masih ada waktu untuk 5 menit ke depan Ustaz ya. Kita akan angkat pertanyaan dari uh, penanya Pak Aji Purwanto di Depok juga yang bertanya, "Ya Ustadz, saya pernah mendapatkan uh, amalan untuk mengamalkan Asmaul Husna Eh, dengan uh, sekian atau dengan beberapa uh, puluh kali pembacaan yang dilakukan setelah uh, sholat uh, berjamaah. Apakah hal ini diperbolehkan Ustaz? Jazakallah khairan. <coughs> Jawabannya itu tidak diperbolehkan. Tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui cara mengamalkan Asmaul Husna sehingga beliau tidak ajarkan dalam agama Islam? Apakah agama Islam ini kurang mengajak kita pada kebaikan sehingga masalah yang besar seperti mengamalkan asmaul husna luput dari ajaran Islam maka jawabannya Islam sempurna ajaran Nabi SAW yang terbaik dan paling sempurna maka kalau kita tidak dapatkan itu keterangan dalam Islam maka itu berarti bukan dari bukan termasuk kebaikan yang kita harus tinggalkan dan kita harus jauhkan dari amalan kita apa zikir setelah salat Nabi SAW hadis-hadis yang sahih menjelaskan menjelaskan dalam hadis-hadis yang sahih kalau ada yang mengatakan, ah itu kan mungkin ada hadisnya tapi kita tidak ketahui. Maka jawabannya, bagaimana Anda bisa mengetahuinya kalau itu uh, orang lain tidak mengetahui? Sekarang kalau Anda mengetahui itu kebaikan, silakan tunjukkan kepada kami buktinya agar kita bisa mengamalkannya juga. Kalau cuma sekedar rekayasa mungkin ada mungkin tidak, Allah tidak menyuruh kita beribadah dengan prasangka. Nabi SAW bersabda, Iyakum wa dhanna fa inna dhanna akzabul hadis hati-hatilah kalian dari berprasangka karena berprasangka itu adalah sedusta-dustanya ucapan. Jadi cukupkanlah diri kita dengan zikir-zikir setelah sholat yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih yang alhamdulillah banyak sekali cukup kita. Kalau mau ingin zikir yang banyak tidak ada yang melarang, tapi jangan batasi dengan jumlah tertentu. Kalau ingin membaca subhanallah sebanyak-banyaknya silakan, istighfar juga sebanyak-banyaknya silakan tanpa dihitung dengan jumlah tertentu atau bahkan ada hadis-hadis yang di situ ada bilangannya tertentu. Istighfar ada seratus kali, ada dikir pagi dan sore ada jumlahnya seratus atau lebih bisa kita kita gunakan karena ada hadisnya, ada dalilnya. Adapun kalau seperti Asmaul Husna dengan bilangan tertentu, jumlah tertentu kita katakan dari mana keterangan ini? Allah tidak menyebutkannya, Rasulnya SAW tidak menyebutkannya. Apakah ada orang yang lebih mengetahui tentang kebaikan dalam agama ini melebihi Allah dan Rasulnya SAW? Maka jelas ini adalah perkara yang tidak dibenarkan yang harus kita tinggalkan dan jauhkan dari pengamalan kita agar ibadah kita sempurna diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, terima kasih dan ini jawaban juga untuk Pak eh, Acim di Karawang yang bertanya hal yang sama. Berikutnya dari pesan singkat dari Umu Umair di Tanjung Priuk yang bertanya, Ustadz bagaimanakah yang eh, sahih dari penulisan lafzul jalalah yang ratin dari uh, eh, lafaz Allah ini karena kalau kita lihat secara Latin penulisan lafaz Allah ini serupa dengan orang-orang Nasrani menyebutkan uh, Allah begitu. Mohon penjelasannya Ustaz. Iya, uh, itu apa ini repotnya kita huruf Latin itu huruf bahasa dengan bahasa kita ya. Mau tidak mau kita tulis uh, sesuai dengan apa adanya ya, sesuai dengan apa adanya. Tinggal nanti cara membacanya tentu saja. Kita ya. kan menulis itu sekedar memudahkan orang memahami, ada yang tidak bisa bahasa Arab, tapi nanti yang menentukan adalah cara membacanya. Hmm. Cara membacanya. Dan ini kembali kepada istilah saja, kepada ejaan dalam bahasa Indonesia. Nah. Seperti misalnya lafat Allah, apakah nanti setelah lam yang kedua kita tulis A atau O misalnya, itu tidak ada masalah. Nah. Sesuai nah. dengan yang penting cara membacanya saja kita. Cara membacanya. Lagi pula, masalah orang Nasrani yang mengikuti demikian, perlu kita pertanyakan, apakah mereka itu mengikuti biasanya orang Muslim, atau orang Muslim yang mengikuti kebiasaan mereka. Nah. Kalau mereka yang mengikuti kita ya tidak ada masalah. Jadi dikatakan tasyabuh lain kalau mereka membuatnya terus kita ikuti baru ini namanya menyerupai mereka yang dilarang. Kalau mereka mengikuti kita ya tidak ada masalah. Nah. Mereka juga tidak akan dapatkan kebaikan dengan itu karena mereka tidak punya keimanan. Maka <clears throat> eh, ini kembali kepada permasalahan eh, bahasa yang tentu saja waktu kita baca kita harus baca dengan dengan yang benar. Yang penting jangan kita ringkas, ya, kita maksudnya jangan kita ringkas sifat-sifat Allah yang lainnya kalau kita <clears throat> sebutkan secara keseluruhan, ya ini yang yang yang baik sekali. Apa ini? <clears throat> Dan tentu saja kalau apa ini uh, saya katakan tadi kembali kepada penyebutannya waktu kita membacanya dan alhamdulillah yang saya ketahui selama ini ya orang-orang muslim yang paham tentang agama yang mengenal Allah kan membacanya dengan bacaan yang benar ketika dituliskan baik itu dengan A atau O misalnya kalau iya. itu yang dimaksud dari pertanyaannya. Baik, terima kasih dan kemudian kita angkat pertanyaan terakhir tampaknya Ustaz ya kita angkat uh, angkat dari penelpon di 0218236543 untuk pertemuan kita di kesempatan Kamis pagi ini. Halo. Assalamualaikum. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ustaz, kalau cara atau metode menghafal dengan dilakukan kita Ustaz gimana? Soalnya kan pernah beredar kaset Uh, menghafal asmaul husna Ustaz. Terus uh, kalau minta atau mohon kepada Allah, apakah 99 nama itu disebutkan semua gitu Ustaz? Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya ini insya Allah saya pernah jelaskan di awal-awal pertemuan ya tentang nah. mukodimah waktu kita kasih pembukaan tentang pengajian ini. Iya. Uh, pertama, saya jawab dulu pertanyaan pertama masalah metode dengan melakukan. Ya kalau kita khawatir itu lagu, ya jangan dipakai Kan kasihan ya, nama Allah subhanahu wa ta'ala yang indah dimiripkan dengan sesuatu yang dilarang dalam agama. Kan tidak baik ya. Nah. Tidak baik. Meskipun orang banyak mengucapkannya, maka jangan diikuti. Banyak melakukannya, jangan diikuti. Karena Allah tidak akan memberikan keberkahan pada satu perbuatan baik yang dilakukan dengan cara yang salah. Kalau satu kali lagu. Tapi ada pun sekedar memudahkan tidak pada nada tertentu sekedar memudahkan saja kita untuk menghafalkannya maka ini tidak amat tidak melampaui batas gitu ya. Nah. Yang pertama, yang kedua, Masalah mengucapkan Asmaul Husna yang diterangkan oleh para ulama, Asmaul Husna yang disebutkan keutamaannya itu adalah kita mengucapkannya jadi, jadi mana firman Allah dalam Al-Qur'an walillahil asmaul husna fadu'uha. Allah memiliki nama-nama yang maha indah, berdoalah kalian dengan mengucapkan nama-nama tersebut. Dengan nama-nama tersebut maksudnya adalah bukan disebutkan sekaligus secara keseluruhan semua nama itu, tapi kita menyebutkan satu nama sesuai dengan permintaan yang kita ingin sampaikan kepada Allah. Ketika saya berdoa, saya berdoa minta pengampunan. Ya Allah, ampunilah dosaku, rahmatilah aku. Sesungguhnya engkau maha pengampun dosa dan maha pemberi rahmat. Inna antal ghafurur rahim. Begitu. Ya Allah, berikanlah kepada aku rezeki yang halal. Mudahkanlah bagiku rezeki yang halal. Inna antar rozak. Sesungguhnya engkau maha pemberi rezeki. Nah. Ya Allah mudahkanlah uh, apa ini pemecahan kesulitan, mudahkanlah bagiku pembuka, apa ini dibukakan pintu-pintu kebaikan. Inna ka anta al-fattanya. Maha pembuka kebaikan bagi manusia dan ya seperti ini kita ucapkan. Jadi oleh karena itulah kita mengenal apa ini makna dari nama-nama Allah, tujuannya agar kita tahu kandungannya. Nah. Waktu kita sebutkan permintaan kita sesuai dengan itu pula kita ucapkan nama Allah yang sesuai. Oleh karena itulah yang makna yang benar tadi bukan disebutkan dengan semua nama, tapi kita sebutkan dalam doa kita permintaan, kemudian kita tutup dengan nama Allah yang sesuai dengan permintaan kita itu. Inilah yang benar dari cara ini dan inilah manfaatnya kita mempelajari tentang kandungan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Indah ya Nah, terima kasih Ustaz dan pertanyaan dari saudari tadi penutup perjumpaan kita mungkin ada penutup bagi kajian ini silahkan Ustaz. Ya, alhamdulillah ya kesimpulannya uh, dengan kita semakin banyak mengenal kandungan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala apalagi nama Allah yang maha mulia seperti nama Allah, Ar-Rabb, Ar-Rahman dan yang lainnya itu akan semakin meningkatkan keimanan kita dan kita akan semakin memahami bagaimana cara pada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama-nama tersebut apalagi jika itu adalah nama Allah yang paling agung yang berharap dengan itu perlu kabulkannya doa kita dan permohonan kita semakin besar kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, terima kasih Ustadz atas uh, keluangan waktunya sekali lagi jazakallah khairan dan uh, kita akan uh, lanjutkan pembahasan di kesempatan Kamis yang akan datang sedia ya. dan uh, terima kasih sekali lagi kami akan menutup uh, koneksi telepon dengan Ustadz jazakallah khairan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Assalamualaikum.